BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Ini, ini Cap Niko. Puas kamu? Bukankah aku bisa dipercaya? Iya, iya. Aku memang harus waspada karena aku berhadapan dengan seorang kepala rampok. Dan biasanya kepala rampok itu curang atau licik. Tapi sekarang aku percaya bahwa Raden Mas Jatmiko, putra junjunganku, itu Menggung Jayeng Logo, masih dalam keadaan hidup. Ah, Den Mas tidak apa-apa bukan? Denmark, Asmara Baik-baik saja, Ia Iya, Sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Begitu, loh, Ya, aku tahu kamu belum tidur. Wah, wah, wah. Sekarang baru kita mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk bercakap-cakap. Iya, you <laughs> Aku lihat kesehatanmu sudah mulai Asmara di tengah bencana Wajahmu ya. Sebuah drama radio Dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokro Kusumo Pada saat terjadinya Bencana letusan Gunung Merapi Kisah yang diramu dengan persoalan dendam Kesetiaan Dan kejujuran Tak ada manusia yang sempurna. Dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya S3 Penata suara Indra Mahendra Sutradara Hari Yoko Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara Katolik Tiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kisuro Panggah merasa lega dan gembira karena dia sudah bisa menguasai Setio Ningsih, gadis anak Raja Tisari yang sudah sejak lama diidam-idamkannya. Setio Ningsih sedang berbaring di ruangan bilik, sementara Sri Gondang sibuk membuat bubur di dapur. Saat itulah, Kisro Panggah bergegas menyeberangi halaman, kemudian menghampiri pintu ruangan bilik. Dia lingak-linguk sebentar, seperti ragu-ragu, sambil menahan napas. Akhirnya lelaki setengah tua itu pun mulai mengetuk daun pintu. Setia Ningsi, buka pintunya dok. Setia Ningsi. tunduk ya. Aku tahu kamu belum tidur. Wah, wah, wah. Sekarang baru kita mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk bercakap-cakap. Iya loh? <laughs> Aku lihat kesehatanmu sudah mulai pulih, dok. Wajahmu merah dan matamu mulai berbinar. Eh, Sri Gundam di mana? Ada di dapur, Ki. Hmm? Sedang membuat bubur. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh. oh, oh. <laughs> ya, baik, baik, baik. Biar saja dia di dapur. Nah, mumpung tidak ada orang lain, kita bisa bicara sebentar, ya dok? Oh, tidak apa-apa kan kalau aku duduk di sini? Hmm? Silahkan saja, Ki. Ini kan rumah Kisuro. Kisuro mau duduk di mana saja, atau mau tidur, atau mau apa saja, tidak ada yang bisa melarang. Waduh, waduh. <laughs> lah kok ketul sekali jawabanmu, Tonduk. Abok <laughs> jangan begitu. Yang lembut, yang enak didengar begitu loh. Sebenarnya Kisuro ini mau apa? Loh, ya tidak mau apa-apa. Hanya mau duduk saja di sini sambil ngobrol. Ah, mau ya? ngobrol sama aku, Suro Pangga. Mau ngobrol apa, Kisuro? Aku masih letih. Hmm. Kekuatanku belum pulih seperti dulu. Hmm. Pinggangku juga masih terasa ngilu. Oh, begitu ya. Ah, gini, gini, gini. Yang sakit mana pinggangmu? Ah, coba aku lihat pinggangmu. Aku ini sedikit-sedikit bisa memijat loh, ya. Mau toh? Aku pijit. Uh, ya, tidak usah, ya. Ki, tidak usah. Loh. Terima kasih. Oh, tidak apa. Nanti ngilunya sembuh. Ya, Coba sini, sini berbaring di sini. Biar ku urut pinggangmu. Ayo sini, enak lo. Ha? Biar ndak ngilu lagi. Biar bisa berjalan dengan nyaman dan tidur dengan pulas. Ya, hehehe. <laughs> Ayo sini, mau eh, urut ya? Eh, eh, tidak, Ki, tidak. Eh, sudahlah, aku jadi risih kalau Kisuro begini. Loh, loh, loh, loh. Tidak enak sama yang lain. Loh, yang lain itu siapa? Wong tidak ada siapa-siapa kok, ah. <laughs> di ruangan ini kan hanya kita berdua. tapi ada banyak pelayan dan pembantu Kisuro mendar mandir di samping ruangan bilik ini. Nanti mereka tahu dan bercerita kemana-mana. Aku kan malu, Ki. Kalau sampai orang tuaku tahu bagaimana? Loh, Ya tidak apa-apa toh. Kalau ayahmu tahu kan malah enak. Enak ya? bagaimana Ki? <laughs> ya kita kan malah bisa langsung diresmikan begitu loh. <laughs> Jadi bebas. Tidak ada lagi yang mengganggu kita ya kan? Begitu kan? Nah ayo uh, ngomong apa tuh? <laughs> Kamu mau ngomong apa? Aduh cantiknya. Aduh ada orang kok cantiknya kayak gini tuh. Ah, jangan Ki. Ah, jangan kurang ajar. Aku tidak tidak senang ada laki-laki berbuat kurang ajar padaku. Ah, ah, ah. Loh, yang kurang ajar itu siapa? Eh, awas ya Ki. Kalau ah. nekat, aku akan berteriak. Ya, ya, ya. Sudah, sudah, sudah. Uh, tidak, tidak. Uh, aku tidak akan nekat kok. Aku tidak berani nekat di depan mundu, ya. Hmm. Ya sudah. Aku tidak akan pegang-pegang lagi, ya. Uh, tapi eh, eh, kan aku duduk agak merapat di sini? nggak usah rapat-rapat, Ki. Sana, sana. Agak jauh sana. Hmm, hmm. Ya, ya, ya. Sudah, sudah, sudah. Agak jauh juga tidak apa-apa kok, ya. Yang penting masih satu ruangan. Eh? <laughs> Duh, cantik ya. Ini kok ada Pak Didi di sini? Eh, Mau oh, apa ah, Pak D? Mau menggoda Yunisi ya? Uh, enggak, enggak, tidak begitu, Dok Sri. Mana berani aku menggoda Ningsi, putrinya Lurah Sari, ya? Kalau begitu ya sudah, di luar sana. Iya. Yunisi mau makan bubur dulu. Oh iya, iya, iya, iya. Ya tidak apa-apa. Silahkan, silahkan. Makan saja biar aku menunggu di sini ya. Nunggu Ningsi selesai makan. Lalu ngobrolnya kita teruskan kan Begitu ya, begitu boleh kan? Iya boleh. <laughs> Loh, laki-laki tua bangka kok nekat banget. Sudah yuk, jangan hiraukan dia. Acuhkan saja, nanti kan pergi sendiri. Kalau sudah bosan, dia pikir usahanya akan sia-sia, dia akan nikah sendiri yuk. Percaya sama waduh, aku. Waduh, waduh, rupanya kok sekarang aku dikeroyok dua ya. Hmm, ya, iya, iya, sudah, sudah, sudah. Kalau begitu, ya sudah, aku mengalah saja ya. Nanti kita cari waktu yang lain kita cari kesempatan yang lebih baik ya. Uh, sekarang <laughs> sekarang Kang Mas pamit dulu ya. Ya Bang Baik, orang kakak-kakak begitu kok mau dipanggil Kang Mas. Kang Mas kentut. waduh. Kamu ini kecil-kecil kok cabai rawit juga rupanya ya. <laughs> Awas kamu ya, seharusnya kamu bantu-bantu aku bujuk itu Siningsih supaya dia mau melayani Kisopangga. pangga. awas kamu, kalau tidak mau keluar juga, kudorong ke pintu sana. Ayo keluar. Eh, eh. Jangan ganggu Yuning sini. Dia mau istirahat dulu. Sabar dulu. Eh. Ya. Mau keluar tidak? Eh, eh, iya. Tunggu dulu, tunggu. Ya, aku mau keluar. Aku sebentar. Tolong, tolong, tolong. Eh, eh, eh. memang si kecil itu yang rupanya lebih berani. Kalau Setio sih, kayaknya sudah mau nurut. Tapi yang kecil itu, si kundang itu yang cerewetnya bukan main. Dia yang ngaco, dia yang mengganggu aku terus. Ah, apa sebaiknya aku pulang saja? pasukan Demang Surongko Marto dan 100 prajurit Mataram agar bergerak menyebar dan mengepung kubuk-kubuk sarang tawanan perampok. Sementara dia dan Belendung berkuda perlahan-lahan menghampiri pondok kediaman Sawung Rono. Mereka berdua kelihatan tetap tenang. Belendung berkuda di bagian depan sambil menenteng peti berisi barang-barang berharga. Sedangkan bekal Manyuro berkuda di belakangnya. Setelah beberapa saat lamanya, mereka pun berhenti di depan pondok yang ukurannya paling besar. Pondok itulah tempat tinggal Sawung Rono alias Untu Sledek. Eh, Sawung Rono! Ini aku, Bekel Manyuro, utusan Gusti Tumenggung Jayeng Logo. Aku membawa peti berisi barang-barang yang kamu inginkan. Cepat keluar, Sawung Rono. Ayo kita bicara secara baik-baik. <laughs> Akhirnya kamu datang juga. Kukira Tumenggung Jayeng Logo menolak tawaran. Tapi rupanya dia benar-benar sayang pada putranya. Hmm, baiklah. Apa yang ingin kau bicarakan? Dan mana barang-barang yang kuminta? Ini Ndoro, ini barang-barangnya semua ada di dalam peti perhiasan ini. Coba sini, bawa sini, aku mau lihat. Jangan, jangan dekat-dekat Belendung. Sudah, di situ saja. Buka petinya, biar dia bisa lihat. Ah, aku mau buka sendiri. Aku mau geledah. Apa isinya benar-benar seperti yang aku inginkan? Itu soal gampang, Sawung Rono. Nanti peti itu akan kuserahkan padamu. Tapi ada aturan mainnya. Aturan main macam apa itu? Ayo katakan, aku harus bagaimana? Pertama, aku ingin melihat dulu. Apakah Denmas Jatmiko masih hidup? Oh, masih. Jelas dia masih hidup. Mana dia? Ada di dalam pondok. Dia dalam keadaan terikat. Tapi masih hidup, masih segar. Belum lama dia minta minum. Bawa kemari dan masjid Miko. Aku mau lihat dulu seperti apa keadaannya. Kalau benar-benar dia masih hidup, masih dalam keadaan sehat, baru kamu boleh melihat peti yang kubawa ini. Hmm, begitu ya kemauan. Ya, boleh. Boleh saja. Rupanya kamu orang yang mudah curiga. Tidak gampang percaya. Itu namanya sikap waspada. Bakti. Selesai berkata, Saung Rono segera masuk kembali ke dalam pondok. Dan tak lama kemudian, dia sudah keluar bersama Jatmiko dan Joko Sumuru. Ini, ini Jatmiko. Puas kamu? Bukankah aku bisa dipercaya? Iya, iya. Aku memang harus waspada karena aku berhadapan dengan seorang kepala rampok. Dan biasanya kepala rampok itu curang atau licik. Tapi sekarang aku percaya bahwa Raden Mas Jatmiko, putra junjunganku, itu Menggung jayen Logo, masih dalam keadaan hidup. Ah, Denmas tidak apa-apa bukan? Denmas dalam keadaan baik-baik saja bukan? Ah, Iya, Ki Aku baik-baik saja. Nah, sekarang bagaimana? Buka peti itu dan bawa ke sini. Aku mau periksa isinya. Nanti dulu, Sawung Rono. Jangan terburu nafsu. Kita selesaikan dulu urusan Raden Mas Jatmiko ini. Urusan apa lagi? Dia sudah kubawa keluar dan kau tahu dia masih dalam keadaan hidup. Bahkan masih segar bugar. Urusan apa lagi? Jangan main-main kamu. Jangan macam-macam di depan untuk berdek. Nanti kamu bisa pulang tanpa nyawa. Itu soal nanti, Sawung Rono. Aku ini seorang prajurit. Aku bekerja dengan taruhan nyawa. Tapi dalam persoalan yang satu ini, aku harus benar-benar bersikap hati-hati. Sekarang begini, Sawung Rono. Lepaskan dulu Denmas Jatmiko. Lepaskan ikatan talinya dan setelah itu, beri dia seekor kuda. Suruh dia pergi dari sini. Nah, setelah beberapa saat lamanya dia pergi, baru aku akan perbolehkan kamu memeriksa isi di dalam peti itu. Bagaimana? Kamu setuju dengan kesepakatan ini? Hmm. Ternyata kamu seorang prajurit yang cermat. Bagus. Aku setuju saja. Kalau toh nanti Jatmiko bebas dan selamat, masih ada gantinya dua orang. Kamu sendiri dan si Blendung itu. Kalian akan kami bantai rame-rame kalau ternyata isi di dalam peti itu kosong. Eh, kamu sini. Ayo cepat. Lepaskan tali pengikat Jatmiko. Dan setelah itu, beri dia seekor kuda. Suruh dia pergi dari sini. Apa dia tidak harus dikawal, ayah? Tidak usah. Bebaskan saja dia. Dia boleh kabur kemana saja. Dia juga boleh pulang ke rumah orang tuanya. Kalau ternyata mereka ini curang, kita sudah ada gantinya. Ah, sudahlah. Jangan takut soal itu. Kita tidak akan rugi. Cepat ambilkan seekor kuda. Ya, ya. Sumurup langsung melompat ke samping pondok. Tak lama kemudian, dia sudah kembali lagi menuntun seekor kuda berwarna hitam legam. Ini ayah, kudanya sudah saya siapkan. Hei, anak tumenggung, ambil kuda itu dan segera pergi dari sini. Kamu bebas. Dan kamu, prajurit Batara. Kalau sampai kamu berdusta, kalau sampai kamu meliciki sawung rono, kamu tidak akan pernah meninggalkan tempat ini dalam keadaan hidup. Hei, Jatmiko, ayo cepat pergi sana. Untuk apa kamu lama-lama di sini? Kamu sudah tidak ada gunanya lagi. Pergi sana. Hiya, hiya, hiya, hiya. di peti Aku mau lihat. Baik, Tawung Rono. Aku pun tidak akan mengingkari janjiku. Karena Denmas Jatmiko sudah pergi, maka sekarang... Hei, apa itu? Apa maksudmu, prajurit? Awas saya, ada banyak orang menipu kita. Kita terlalu tipu, ayah. Orang-orang ini ternyata telah menipu kita. ketika tergigil bersimbah darah. Lama kelamaan, kawanan rampok semakin berkurang jumlahnya. Sementara prajurit-prajurit Mataram bertarung semakin ringan. Sandiwara Radio, Asmara di Tengah Bencana, seri ke-41, yang didukung oleh para pemain, Ajeng sebagai Setia Ningsih, Nika sebagai Sri Gondang, Yoko sebagai Suro Pangga, Edi Dosa sebagai Bekal Manyuro, Bambang Jikir sebagai Saung Rono, Mogan sebagai Joko Sumuru, Nanang sebagai Jatmiko, Rifki sebagai Blendu dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi di tepian kali Blongkeng? Apakah bekal Manyuro berhasil meringkus Saung Rono dan menumpas kawanan rampok? Dan bagaimana kisah mengenai Setionisi serta Sri Gondang? Berhasilkah mereka melarikan diri dari pondok kediaman Kisuro Pangga? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.